ini Mari kita bersama <clears throat> mencoba untuk merenungi beberapa ayat yang secara rutin kita baca berkali-kali dalam setiap harinya yaitu surat Al-Fatihah. <clears throat> Kita coba pada waktu yang singkat ini untuk mentadaburi merenungi beberapa ayat dari surat Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika beliau memasuki masjid untuk melakukan sholat beliau berkata kepada salah seorang sahabat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lau allimannaka a'zama suratin fil Qur'an Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu A'zama suratin fil Qur'an Surat yang paling agung di dalam Al-Quran <clears throat> Kemudian Rasulullah pun Berjalan ke depan untuk melaksanakan sholat berjamaah Seusai sholat Ketika Rasulullah mau keluar masjid sahabat yang dijanjikan untuk diajarkan satu surat yang paling agung dalam Al-Quran menagih kepada Rasulullah wahai Rasulullah engkau bersabda bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Quran kemudian Rasulullah menjawab benar yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Surat Rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimiliki Allah. Hadis tersebut pertama menyatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah sebagai surat yang paling agung di antara seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa salah satu nama di antara sekian banyak nama surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Selain nama-nama yang lain, misalnya umul Kitab dan Al-Fatihah itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah surat Al-Fatihah yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai surat yang paling agung. Tentulah kita sebagai seorang Muslim yang setiap hari membacanya dalam sholat. Untuk sholat wajib saja kita berkali-kali membacanya. Sholat subuh pasti kita baca dua kali. Sholat zuhur empat kali. Sholat asar empat kali Sholat maghrib tiga kali. Sholat isya empat kali. Belum lagi sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lain. Berapa kalikah sehari semalam kita mengulang-ulang surat Al-Fatihah dalam sholat kita. Karenanya nama yang lain lagi dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Tujuh ayat yang diulang-ulang setiap hari dalam sholat kita. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kita memulai segala aktivitas baik kita hendaklah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai seluruh surat-surat dalam Al-Qur'an semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat saja yaitu surat al baraah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan memulai aktivitas dengan bismillah kullu amrin zibarin, la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar di riwayat yang lain disebutkan fahuwa aqta setiap perkara yang penting yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah ketika mengerjakannya fahuwa abtar maka akan terputus dari rahmat Allah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb seluruh alam semesta. Rob seluruh alam semesta. Kau muslimin, kau muslimat, rahimakumullah. Awal ayat kedua ini merupakan salah satu di antara rukun iman yang enam yaitu mengajarkan kepada kita tauhid rububiyah tauhid rububiyah mengisahkan rububiyah Allah mengisahkan Allah dalam kedudukannya sebagai Rabbul Alamin sebagai pencipta pemilik penguasa pengatur pemberi rizki yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya di alam semesta ini awal ayat ini awal ayat kedua ini memberikan garis demarkasi secara tegas bahwa di satu sisi Allah sebagai Rob, sementara di sisi yang lain jagat raya dan seisinya ini sebagai marbub. Di satu sisi Allah sebagai pun, di sisi yang lain jagat raya dan isinya ini sebagai marbubun yang diciptakan yang dimiliki oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang diberi rizki dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, sungguh satu ayat yang begitu dalam maknanya, begitu agung, begitu agung. Yang kadang dalam terjemah Indonesia kata Rob itu sekedar diartikan sebagai Tuhan di mana terjemah itu sama sekali tidak memadai kalau kita telusuri makna asal dari Rabbun tersebut. <clears throat> Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Allah di ayat yang pertama tadi sudah menyebutkan dua sifat di antara sifat-sifatnya, dua nama di antara nama-namanya yang indah, yang bagus, di mana setiap nama di antara nama-nama Allah pastilah sekaligus mengandung sifat di antara sifat-sifatnya. Pada ayat yang ketiga Allah mengulang kembali, menegaskan kembali dua nama dan dua sifatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dinikan Allah, selain ayat itu, menegaskan kepada kita tentang macam tauhid tentang jenis tauhid yang ketiga pertama tauhidur rububiyah kedua tauhidul uluhiyah ketiga tauhidul asma was sifat selain ar-rahmanir rahim menegaskan kepada kita bahwa kita wajib meyakini tauhidul asma was sifat meyakini bahwa segala nama-nama dan sifat-sifat Allah hakikatnya tidaklah sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk meskipun bisa jadi ada kesamaan secara lafziah tetapi hakikat makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tidaklah akan sama dengan hakikat nama dan sifat-sifat makhluk. Bisa jadi seseorang memiliki nama Rahim. Allah salah satu di antara sekian banyak namanya Ar-Rahim. Secara lugawi maknanya sama tetapi hakikat maknanya tidaklah sama. Hakikat kasih sayang hamba dengan hakikat kasih sayang Allah tentulah tidak sama. Karena itu dalam mengimani tauhidul asma wa sifat kita dilarang untuk melakukan tasbih penyerupaan antara hakikat nama-nama dan sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Juga kita dilarang untuk melakukan takdir. Takdir. Menyia-nyiakan atau menolak baik sebagian nama dari nama-nama Allah maupun sebagian sifat dari sifat-sifat Allah apalagi seluruhnya. Juga kita dilarang melakukan takyid terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita mempertanyakan bagaimana tentang nama-nama dan sifat Allah. Kecuali yang telah diterangkan oleh Allah sendiri atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya salah satu sifat Allah adalah an-nuzul. Allah itu setiap malam turun dari langit ketujuh ke langit dunia Kemudian ada yang mempertanyakan kaifiah nuzulnya. Bagaimana Allah turun dari Sidratul Muntaha ke langit dunia? Itu namanya takdir terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menjelaskannya. Kecuali Allah sendiri menjelaskannya, maka kita wajib mengimani kaifiah yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dinikan Allah karena kita masih akan melakukan sholat taraweh berjamaah waktu kita untuk kuliah taraweh sedikit maka kita cukupkan sampai di sini Aku qouli hadza wa astaghfirullah li Walakum lakum billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam